Nah, bertasbih itu artinya patuh, tapi tidak berarti tidak seperti yang kita takdir. Kalau kita takdir adalah ini tidak tahu, eh, awas jangan yang berikan ikan ya, haram kecil, jangan kan tidak. Iya, iya berbeda, berbeda bentuknya, berbeda takdirnya berbeda. Ya. Jadi, makanya Allah diumpamakan seperti binatang, katakan. Nah, iya. Makanya tidak ada pengajian binatang, pengajian kucing, pernah ayam gitu kan. saya nggak berani undang oke tolong aja kucing saya gitu <laughs> jadi dia memang tugasnya lain jadi, eh, saya ceritakan tentang makhluk Allah jadi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan makhluk yang tugasnya itu dia hanya melaksanakan tugas tugas Allah sebagai pelaksana pengatur alam yaitu malaikat dan dia tidak pernah berbuat maksiat ini mereka. Dia hanya kata Allah, atur itu angin, atur itu awan, atur ini hujan. Itu mereka yang melaksanakan. Dia patuh, tidak pernah melanggar. Ini pelaksana. Ada makhluk Allah yang dia hanya dibutuhkan fisiknya untuk dimakan. Ya, seperti uh, kambing, sapi, kerbau untuk dimakan dagingnya. Maka dia tugasnya adalah untuk yang menjaga hidupnya untuk dimakan. Ya. Ada yang Allah ciptakan yang tugasnya sebagai vacuum cleaner. Seperti babi. Babi itu dari bentuk hidungnya kan kayak vacuum cleaner. Ya. Dan dia tidak pernah mau makan yang baik. Kalau Pak kasih dua makanan, yang satu bersih, yang satu kotor, pasti yang kotor dia. Nah Allah tahu ini Allah ciptakan bukan untuk dimakan. Ini hanya untuk sebagai pembersih saja. Makanya diharapkan kan dia makan babi, tikus, bukan untuk membangun keseimbangan ya alam ini. Nah, ada tugasnya untuk dinikmati buah-buahannya seperti pohon, pohon yang berbuah. Dan ada pohon tugasnya dia untuk rindangnya saja, tidak berbuah. Bermacam-macam itu dari Allah, sudah Allah yang mengatur semua itu. Nah, manusia ini makhluk yang oleh Allah difasilitasi. Difasilitasi semua ini untuk manusia. Kata Allah, mata anda ku boleh anami. Ini adalah untuk manusia. Perhatikan, sangat luar biasa kita dimanja oleh Allah. Perhatikan, sangat luar biasa kita dimanja oleh Allah Makanya ayo kita manja Allah dengan sujud kita dengan ketaatan kita. Allah telah memanja kita. Ayo kita balik, kita manja Allah dengan sujud kita, dengan air mata kita yang menetes karena dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah. Dengan kita bersungguh-sungguh bangun di tengah malam. Dengan bersungguh-sungguh kita mengambil yang halal dan seterusnya. Itulah Allah kita duduk seperti ini sekarang ini sebetulnya dalam rangka supaya kita menjadi manusia sehingga kita ada keseimbangan antara kita punya jasmani dan kita punya rohani.